Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudal nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Masya Allah segala puji baginya dan dialah yang maha besar Yang mempertemukan kita kembali di hari ini Hari Kamis tanggal 25 Juni 2009 Atau bertepatan pada tanggal 2 Rojab 1430 Hijriah Tentunya dalam acara yang selalu kita nantikan Yaitu Teledakwa Apa kabar Anda pemirsa pada pagi hari ini? Kami berharap Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tidak lupa dari sini kami turut berdoa bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang terbaring sakit sedang mendapatkan musibah, mudah-mudahan Allah segera mengangkat musibah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan pagi hari ini masih bersama saya Rahmaji Asmuri didampingi oleh rekan saya Lisbira Vina. Selama satu jam ke depan kami akan menemani Anda hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah mencegah kemungkaran. Dan di studio kami juga telah hadir dua orang Dewan Hakim yang akan menemani. Di sini sudah ada Profesor Dr. Haji Hamdani Anwar MA dan Bapak Dr. Andes Haji Abdul Sattar Gani MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. <laughs> Dan eh, sebelum acara ini kita mulai ya Mas mhm. Haji, mhm. kita akan mendengarkan pembekalan terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Haji Abdul Satar Gani MA. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa wala amma ba'd. Pemirsa setia TVRI yang berbahagia, wabil khusus pencinta tele dakwah yang semoga dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan bahwa ada tiga unsur dakwah. Subjek dakwah, objek dakwah, dan pesan-pesan dakwah. Dalam kesempatan yang mulia ini, dalam ilmu dakwah, ada tujuan dakwah sebagai sasaran dari penyampaian materi dakwah. Yakni yang pertama adalah bersifat informatif. Artinya, pesan-pesan dakwah yang diambil mungkin dari Al-Quran, hadis, pendapat ulama ataupun analisa sendiri disampaikan kepada mad'u atau halayak. Sehingga dengan demikian mad'u atau halayak akan mendapatkan ilmu pengetahuan dari materi dakwah yang disampaikan oleh subjek dakwah. Kemudian yang kedua, bersifat persuasif. Artinya seorang dai, seorang subjek dakwah, dia bisa mempengaruhi audiens atau mad'u dari materi dakwah yang disampaikannya. Sehingga dengan demikian diharapkan mad'u atau objek dakwah dapat mengikuti materi yang disampaikan oleh dai itu. Kemudian yang ketiga, bersifat rekreatif. Artinya, materi dakwah lebih dominan disampaikan dengan unsur-unsur humor. Banyak dalam materi dakwah bersifat menghibur bagi mad'u. Lalu pertanyaannya, seorang da'i kemana orientasinya apakah lebih baik informatif atau persuasif atau bahkan rekreatif. Seorang il, ahli ilmu dakwah mengatakan yang lebih ideal dalam penyampaian dakwah adalah ketiga unsur ini. Artinya bagaimana seorang dai bisa mengemas penyampaian materi-materi dakwahnya itu sekaligus bersifat informatif, persuasif dan rekreatif. Diperlukan latihan yang sering. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Randes Haji Abdul Satargani MA yang telah menyampaikan da, e, pembekalannya kepada kami. Mudah-mudahan pemirsa di rumah uh, telah menyiapkan materi yang akan disampaikan nanti. Ya, Mas Haji sepertinya sudah ada penonton yang masuk di Mas Sudah ada yang bergabung ya. Baik, kita terima dulu. Semangat sekali. Iya. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, subhanallah. Passwordnya dulu. Balighul ani walaul ayah. Hmm, terima kasih. Dengan siapa dari mana? Dari Ibu Siti Hasanah Jayanti Tangerang. Dari Tangerang. Ibu Sri Hasanah, tema kita pagi hari ini tentang mencegah kemungkaran. Namun diingat waktu yang tersedia hanya 3 menit, mohon diperhatikan uh, waktunya. Bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda lillahi wassalatu wassalamu ala habiballah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Ma'asyiral muslimin dan pemirsa TVRI rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada pagi hari yang cerah ini dalam tema mencegah kemungkaran. Kita sebagai umat Islam menegakkan amar ma'ruf nahi nahi mungkar adalah menjadi kewajiban kita. Dan tidak menutup kemungkinan di zaman sekarang ini banyak kemungkaran yang nampak jelas sekali. Seperti halnya minuman keras yang sangat digemari oleh kaula muda. Di sana sini sering terjadi pengedaran ekstasi. Wanita Islam berpakaian telanjang, pergaulan bebas dan masih banyak lagi kemungkaran-kemungkaran.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 Untuk mencegah kemungkaran-kemungkaran di atas, yang harus kita lakukan adalah Pertama, haruslah diubah dengan tangan bagi orang yang mempunyai kekuasaan haruslah mengubahnya dengan dikenakan sanksi akibat kemungkaran tersebut karena melanggar norma agama. Kalau tidak mampu mengubah dengan tangan, maka ubahlah dengan lisan, yaitu memberikan nasihat-nasihat. Kalau tidak mampu dengan lisan, maka ubahlah dengan hati, yaitu tidak menyukai dengan perbuatan yang mungkar tersebut. Sebagaimana sabda Rasul yang diriwatkan oleh Imam Muslim. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum biyadi wa ilam yastati fabilisani Fa'ilam yastafi fafi qalbi wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran hendaklah ia mengubahnya dengan tangan. Apabila tidak mampu maka dengan lisan dan jika tidak mampu maka dengan hati. Yakni diam saja itulah iman yang paling lemah. Juga sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Murul bil ma'rufi wa ilam ta'lamu hau 'anil mungkar wa ilam tajtanibuhu pula. Perintahlah olehmu akan kebaikan meskipun kau... Iya. Iya. <laughs> Dan sepertinya kita sudah memasuki waktu sholat subuh ya Mas ya. Dan untuk hmm. itu uh, kita akan nantikan uh, azan subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya Dan kita juga mengucapkan selamat melaksanakan ibadah subuh Kami akan kembali setelah yang berikut ini Terima kasih masih bersama kami tentunya di acara Teledakwah. Dan kami informasikan kembali bagi Anda yang ingin mengikuti acara ini, Anda dapat langsung menghubungi kami di nomor telepon 5743476 bagi Anda yang berada di wilayah Jabodetabek dan 0215743478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jabodetabek. Namun manakala Anda telah tersambung bersama kami, jangan lupa untuk menyebutkan passwordnya terlebih dahulu. Balihu anni walau ayah salah satu hadis Rasulullah yang sudah sangat populer yang artinya sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Dan untuk tema pada pagi hari ini adalah mencegah kemungkaran. Dan waktu yang akan kami berikan kepada Anda untuk menyampaikan dakwahnya adalah selama 3 menit. Dan tadi sudah ada uh, Ibu Siti Hasanah dari Tangerang yang telah mengawali acara tadi dakwah ini. Kami masih menantikan partisipasi Anda pemirsa yang ingin mengikuti acara ini. Ya, baik. Tadi setelah kita mendengarkan Ibu Siti Nurhasanah dari Tangerang ya, ya kita hmm. diingatkan ketika kita punya kemampuan merubah dengan tangan, dengan power, dengan kekuatan, ya. itu harus didahulukan ya, betul, karena itu anjurannya. Yang kedua dengan lisan, lisan. Ya tadi ya, ya. <laughs> dengan ucapan gitu. Ya, Dan yang ketiga seperti apa? Dengan doa tadi dengan ya. Dengan doa, ya betul sekali Mas Aji. Dan Baik. nampaknya sudah ada penelpon yang masuk Mas hmm, Aji. Oke, okay, kita terima kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sofian dari, Kalimantan. Betul. Terima kasih Pak Sofian dari Kalimantan Timur. Sehat kabarnya Pak Sofian? Ya. Alhamdulillah. Amin. Oke. Okay. Ya. Tema kita tentang mencegah kemungkaran langsung saja. Waktunya yang 3 ya, menit yang tersedia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف نعم. وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم هذه para, مصر pemirsa رحمكم الله Tema kosia kita kali ini adalah mencegah kemungkaran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 104 hendaknya ada segolongan dari kita dan termasuk kita mau men menyeru daripada kebajikan atau ma'ruf yang ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran oleh Allah mengisyaratkan bahwa kita sebagai hamba Allah harus menjalankan amanah sebagai khalifatullah menjaga, menjaga keselamatan atau kemaslahatan di dunia ini di mana menembakkan kemakrupan dan mencegah daripada kemungkaran ya karena kita ketahui di zaman sekarang ini banyak kemungkaran-kemungkaran yang terjadi antaranya pergaulan bebas antara pemuda-pemudi dan banyak lagi yang lainnya. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah, sebagai mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Wah, man ra'a minkum munkaran, fayugayiru biari, fa illam yastati fa biqalbi, fa illam yastati fa illam yastati fa bilisani, wa illam yastati وبقلبه وذلك عذاب الإيمان Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apabila kamu melihat kemungkaran, hendaknya kalian mencegah dengan tangan atau istilah ulama kita adalah kekuatan yang pemerintah dan kedua adalah dengan lisan istilah ulama bagi kita para mubalik dan mubalikah ya para ulama dan yang ketiga qalbi na dengan dalam hati oleh karena itu itulah segendak-gendaknya iman oleh karena itu marilah kita mencegah kemungkaran agar Allah subhanahu wa ta'ala hidup kepada kita di dunia wal akhirah demikian yang dia dapat saya sampaikan kolami warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sofian dari Kalimantan Timur yang telah menyampaikan dakwahnya. Ya, kami juga masih menantikan partisipasi Anda pemirsa di 5743476 dan 0215743478. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, passwordnya Bapak? Balihu ani walau ayah. Assalamualaikum Bapak, passwordnya? Ayah. Ya, balihu ani walau ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa TPRI kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Perkenankanlah kami untuk menyampaikan tausiah singkat ini dengan tema mencegah kemungkaran. Kalau kita berbicara mengenai kemungkaran atau mencegah kemungkaran, terlebih dahulu kita awali kepada diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Yaitu kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, seperti kita melaksanakan sholat serta ibadah-ibadah yang lain. Sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran yang berbunyi Inna salata tanha anil fahsya wal munkar waladzikurillahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun artinya dirikanlah salat sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar sesungguhnya mengingat Allah atau salat adalah lebih besar keutamanya daripada ibadah-ibadah yang lain dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan Al-Kabut ayat 45. Yang kedua untuk keluarga kita, kepada anak-anak kita, istri dan keluar saudara-saudara kita. Bagaimana caranya? Kita memberikan bimbingan, petunjuk dan nasihat kepada mereka agar jangan sampai mereka terjerumus ke lembah kenistaan atau kemungkaran. Seperti firman Allah dalam Al-Quran sebagai petunjuk untuk kita yang berbunyi, Ya ayuhalalina amanu ku ampusakum wa ahlikum naro. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. At-Tahrim ayat 6. Intinya adalah agar kita melaksanakan amar ma'ruf, nahi mungkar, mengerjakan yang disuruh atau diperintah, meninggalkan yang ditegah atau yang dilarang. Yang ketiga adalah kepada lingkungan secara umum kita harus benar-benar berperan aktif dalam mencegah kemungkaran sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya jika melihat sebuah kemungkaran maka cegahlah dengan tangan atau dengan kekerasan tidak bisa dengan tangan dengan lisan atau nasihat tidak bisa dengan nasihat dengan hati atau doa tetapi itu adalah selemah-lemahnya iman maka dari itu marilah kita meningkatkan ketakwaan kita agar diri kita keluarga kita, masyarakat kita dapat terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Demikianlah penyampaian kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ila liqa fi amalillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syahril Toyib, terima kasih telah berpartisipasi. Dan pemirsa kami masih menantikan telepon Anda di 5743476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya dan 0215743478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Silahkan penelpon yang keempat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya dulu Bapak. Walau ani. Balighu Ani walau ayah. Baik Pak, terima kasih dengan Bapak siapa dari mana? Bapak Ah Hadi dari Palembang. Pak Hadi dari Palembang. Baik, Pak hmm. Hadi tema kita pagi hari ini adalah tentang mencegah kemungkaran. Mohon diperhatikan waktu yang hanya sekitar 3 menit, Pak. Silahkan ya. bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rabbil Anbiya wal Mursalin Wa ala alihi wa sahbihi asma'in uh, ah, Terima kasih kami ucapkan kepada TPRI yang telah menyelenggarakan telewicara ini serta Bapak Dewan Juri yang kami hormati. Tema kita pada pagi hari ini adalah mencegah kemungkaran. <clears throat> Eh, dalam surah Ali Imran ayat 104 Allah berfirman Wal takum min Baik, uh, nampaknya kita mengalami gangguan telekomunikasi dengan Pak Hadi dan terputus. Kita masih menantikan telepon Pak Hadi dan telepon daya-daya yang lain yang ingin berpartisipasi di acara ini. Silahkan di 5743476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan 0215743478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Silahkan, penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Rahmadi Maksudnya dulu Pak Lalu walau ayah Apa kabar Pak Arif? Alhamdulillah Sehat ya Pak? Sehat Amin ya Alamin Pak Arif langsung saja Pak Arif Tema kita tentang mencegah kemungkaran Waktu yang tersedia hanya 3 menit Insya Bisa dimulai Allah. dari sekarang Pak Insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah Bersyukurlah pada pagi hari ini kita dapat dapat eh, dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu berdakwah dengan tema mencegah kemungkaran mencegah artinya berbuat sesuatu, melakukan sesuatu sebelum hal itu terjadi. Jadi berbeda mencegah itu dengan ambil tindakan. Ini Islam sangat menjunjung tinggi kata-kata mencegah ini. Tetapi Islam juga mengatakan bahwa hanya sedikit sekali dari hambaku yang memahami. Oleh karena itu melalui kesempatan pagi hari ini, saya ingin mengajak seluruh pemirsa TVRI untuk menjadi golongan yang sedikit, yaitu yang paham tentang arti mencegah kemungkaran. Pada ayat yang tadi oleh para peserta berikutnya sudah dibaca, yang terdapat di dalam surat Al-Imran yang artinya saja kita diperintah untuk mengadakan satu kelompok yang mencegah kemungkaran, mengajak yang ma'ruf, dan itu orang yang beruntung. Kalau dari tiga unsur kata itu, mungkar, ma'ruf, untung, maka salah satu yang paling harus kita sadari bahwa mencegah kemungkaran itu dengan menciptakan lapangan kerjaan. Karena jika lapangan pekerjaan ini terbuka dengan luas, maka kemungkaran otomatis bisa dicegah karena dia mudah mencari pekerjaan. Dan di dalam perusahaan di situ pun kita bisa berikan yang ma'ruf-ma'ruf. Kita ajarkan yang ma'ruf-ma'ruf. Dan di dalam perusahaan itulah terdapat orang-orang yang beruntung karena memang dia berdagang. Inilah yang sangat sulit untuk saat ini difahami sehingga jangan bingung walaupun negara kita berketuhanan yang maha esa, mayoritas muslim, tapi dari tahun ke tahun kemungkaran justru semakin meningkat. Bahkan sekarang ini kemungkaran struktural sering ditayangkan di televisi. Ini menjadi perhatian, keprihatinan kita semua. Maka kesempatan pada pagi hari ini betul-betul saya syukuri, saya gunakan untuk beli ani walau ayah. Oleh karena itu kepada seluruhnya harus kita pahami juga bahwa kewajiban dakwah memang berat, tapi apabila salah jauh lebih berat akibatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arif dari Jakarta ya Mas Egi mm mm-hmm, betul. yang telah menyampaikan dakwahnya mengenai mencegah kemungkaran. -hmm. ya. Dan ada hal yang menarik kata beliau tadi mencegah itu harus kita pahami bahwa melakukan suatu upaya sebelum tindakan sebelum itu terjadi. terjadi. Beda dengan mengobati ya. setelah terjadi gitu iya, ya. <laughs> itu menarik, ini menarik. Ya. Ya. Dan sepertinya sudah ada penelpon yang masuk. Mm -hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, passwordnya Ibu. Baliku Ani walau ayah. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Mahdia. Ya, baik Ibu, silahkan untuk menyampaikan dakwahnya. Mohon perhatikan uh, waktu yang tersedia adalah 3 menit. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma bang Kaum muslimin dan pemirsa rahimakumullah Tentu kita ingin sekali agama kita menjadi agama yang hebat dan kuat serta jaya Tetapi kalau kita lihat zaman sekarang ini Agama kita yang dahulu kuat dan hebatnya sekarang, sudah mulai pudar dan diinjak-injak dan dipandang sebelah mata. Apabila ada pengerusakan, maka yang paling disorot adalah agama Islam. Mengapa demikian? Karena ada beberapa hal sehingga agama kita mengalami kemunduran dan lemah. Apa penyakitnya dan apa sebabnya? Marilah kita pikirkan sabda Rasul kita dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza azamat ummati dunya nufi'at minha haibatul Islam." Fa idza tarakatil aqratil ma'rufanha wa nahya 'anil munkar. Hurimat barakatul wahyi wa idza tasabbat ummati saqatat min 'ainillah rawahul hakim at-Tirmizi. Apabila umatku sudah menganggukkan dunia, maka kehebatan Islam akan tercabut darinya. Dan apabila umatku meninggalkan amar ma'ruf nahi maka diharamkan kepada mereka keberkahan wahyu. Dan apabila mereka menghina satu sama lain, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, dapat kita bahwa salah satu dan sebab sebenarnya agama kita karena kita sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal itu yang seharusnya diutamakan sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman ayat 17. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ya bunaya aqimi sholata wa bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min 'azmil umur. Dalam ayat ini telah disebutkan dengan jelas beberapa yang paling penting dan utama orang muslim diantaranya yaitu mencegah kemungkaran dan apabila ini dilakukan oleh semua orang Islam maka insya Allah kita akan jaya dan mendapat penghormatan dari Allah, dari Allah sebagai umat yang terbaik. Akhir Firman Allah kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar minu nabil billahi Sayang sekali terputus ya, lagi ya. Uh, Ibu, Mardia. Nah, untuk itu Tangerang. mungkin kita menghimbau kepada para dai-dai ya yang ingin mengikuti acara ini kalau bisa menggunakan, menggunakan fix line, ya. line ya? yang hmm. ada di hmm. rumah gitu ya. Jangan menggunakan telepon khawatir terputus sudah dua orang pagi ini yang iya, terputus ya, gitu ya. Sekali. Baik, silakan penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Passwordnya Bapak Balighu anni walau ayah Subhanallah, terima kasih Bapak Dengan siapa dari mana? Dari Paniswan di Jakarta Dari Jakarta Pak ya Silahkan ya. Pak, tema kita tentang mencegah kemungkaran Dan mohon perhatikan waktunya Pak Yang hanya 3 menit Ya, terima kasih Silahkan Pak, bisa dimulai dari sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Yang saya hormati para dewan juri yang mulia, para pemirsa TPRI di mana saja berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan dakwah dengan judul Mencegah Kemungkaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, manusia adalah tempat salah dan khilaf. Namun sengaja berbuat maksiat kepada Allah dan gemar melakukan kemungkaran bukanlah sikap sejati seorang mukmin. Namun begitulah manusia, sering lupa diri, bahkan sering tak tahan diri. Ia diberi kesempatan tinggal di bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rizki dari Allah, namun ia sering melupakan bahkan menentang perintah Allah. Ia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dicintai oleh Allah, selalu diintai oleh malaikat maut, tetapi tak pernah menyadarinya. Bahkan manusia yang bukan saja gentar, yang bukan saja gemar melakukan perbuatan kemungkaran, namun ia sangat ingin dipuji oleh orang lain karena perbuatannya itu. Para pemirsa yang budiman, oleh karena itu, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar merupakan sebuah kewajiban bagi setiap mukmin dan barang siapa yang meninggalkannya adalah kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Wal Sayang sekali penelpon ini terputus lagi ya. Terputus lagi ini. Sudah ada tiga orang pagi ini yang terputus ya. terputus. Ada apa nih ya? <laughs> ada apakah gerangan gitu ya? <laughs> Tapi kita sekali lagi yang perlu ingatkan kalau menghubungi kita jangan lupa menggunakan ya, fix line ya. sekali. Hmm. Dan uh, setiap kita uh, sudah menerima penelpon, hmm. maka mereka harus menyebutkan passwordnya terlebih dahulu ya. itu juga yang penting gitu ya. ya. Satu lagi tadi yang kita perhatikan, kalau bisa ada intonasi sedikit lah ya, ketika betul. menyampaikan dakwahnya, jangan terkesan membaca gitu. Ya. <laughs> Silakan Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Passwordnya Ibu. Bali Wani Walau Ain. Iya, dengan siapa di mana? Siti Fauzia di Tangerang. Baik Ibu, silakan untuk menyampaikan dakwahnya. Mohon perhatikan waktu mundur yang ada di layar kaca Anda. Iya. <clears throat> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. <clears throat> Pak Dewan Hakim, Pemirsa TVRI dan kaum muslimin, Allah. Mencegah kemungkaran adalah kewajiban dan tugas bagi setiap orang Islam. Kalau ada kemungkaran, maka cegahlah kemungkaran tersebut dengan kekuasaan dan jabatan. Jika ia tidak mampu, cegahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Karena kalau kita biarkan kemungkaran dan permaksiatan tersebut, maka Allah akan menurunkan azabnya sebelum kita mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Abu Daud dari Jarir bin Abdullah. Mamin min rajulin yakunu fi qaumin ya'malu fihim bil ma'asi yaqdiruna ala an yughayyiru alaihi wa la yughayyiruna illa asabahum minhu bi'aqabin qabla an yamutu. Hadis ini menerangkan dengan jelas bahwa apabila ada seseorang berbuat kemungkaran dan permaksiatan, dan kita biarkan saja padahal kita bisa maka Allah turunkan siksa sebelum kita mati. Mundurnya agama kita, salah satu penyebabnya adalah kita tidak mencegah kemungkaran di sekitar kita. Baik yang dilakukan oleh anak-anak kita, saudara dan tetangga kita, maka oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita agar terus menerus mencegah kemungkaran. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam dari Hudaya, yaitu Rasul bersabda sambil bersumpah, "Tetaplah kamu menyuruh manusia berbuat baik dan me dan mencegah mereka dari kemungkaran. Jika tidak, maka Allah akan menurunkan azab yang pedih kepadamu dan doamu tidak diterima olehnya." Kaum muslimin rahimakumullah. Allah memerintahkan kepada kita agar selalu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Dan pada akhirnya apabila kita pelaksanakannya maka kebahagiaanlah yang kita raih. Firman Allah surat Al-Imran ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Demikianlah dakwah ini saya sampaikan. Semoga kita bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya nyebutnya Ade nih, Ade, Ade Siti ya. Fauziah karena Sepertinya suaranya masih belasan tahun ya. lah. Pan enggak, enggak beda jauh dengan <laughs> iya, kita kita. Baik. Silakan penelpon yang ke-9. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya dulu Ibu. Baik, Baik, Bu. Terima kasih. Dengan Ibu siapa dari mana? Ibu Nurdiati Sulawesi Selatan. Ibu Nurdiati dari Sulawesi Selatan. Iya, Bu. Baik. Langsung saja Ibu, tema kita pagi hari ini tentang mencegah kemungkaran. Waktunya yang hanya 3 menit yang tersedia. Silahkan bisa dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara kaum muslimin muslimat sebangsa dan setanah air yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, saya mencoba dan berusaha mengajak kepada kita semua, khususnya kepada umat Islam seluruhnya, agar kita senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar. Artinya, mengajak kepada kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran. Alhamdulillah, karena kebetulan tema kita di pagi hari ini yakni mencegah kemungkaran sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 104 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون Artinya, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan mereka orang-orang yang beruntung. Bapak Dewan Hakim beserta para pemirsa TPRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ayat tersebut, marilah kita simak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mar'a minkum munkaran falyaghrihu yadihi fa lam yastati' fa bilisanihi fa lam yastati' fa qalbi wa dzalika adhaful iman. Artinya, barang siapa di antara kamu yang melihat suatu kemungkaran, hendaklah ia merubah dengan tangannya apabila tidak mampu, hendaklah dengan lidahnya atau ucapannya. Dan apabila tidak mampu juga, hendaklah dengan hatinya. Dan itulah iman yang paling lemah. Merubah dengan hati di sini artinya tindakan aktif dan bukan pasif Dan selanjutnya itulah serendah-rendahnya iman. Tetapi barang siapa yang hendak mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang paling banyak berkeliling di muka bumi. Terima kasih Baik. kepada Ibu Nurmiati dari Sulawesi Selatan. Mm -hmm. Iya, telah menyampaikan dakwahnya namun sayang sekali waktunya sudah habis ya Mas. Iya. Ada satu yang menarik beliau ini uh, kental sekali akan logat, logat Sulawesi Selatan. Tetapi ketika membaca Quran subhanallah ya, ya. logat itu hilang. Ya, Itulah betul. mungkin keajaiban Al-Quran itu. Siapapun yang baca logat kedaerahan itu tidak akan nambah abal iya, gitu ya, gitu <laughs> ya. Silakan Mbak, ada penolong berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya dulu Bapak. Balighu anni walau ayah. Baik, terima kasih. Saya bisa menebak nih Pak Hatibi. Nah, dari Serang, betul? Iya, oh, betul. Oh, selamat. Pak. Pak, mohon maaf volume TV-nya bisa dikecilkan dulu sedikit, Pak. Iya, iya. Baik, Pak Hatibi langsung saja. Waktu kita yang tersedia hanya 3 menit, tema kita tentang mencegah kemungkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين Alhamdulillah dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan inayahnya saya pagi ini berjumpa lagi lewat tele dakwah TVRI yang dirahmati Allah. Izinkanlah saya untuk menyampaikan sekelumit uraian tentang tema mencegah kemungkaran. Apakah perbuatan mungkar itu? Perbuatan mungkar ialah semua perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum atau kaidah-kaidah agama yang mengakibatkan kerusakan dan kehinaan. Setiap orang beragama yang hidup di muka bumi ini, khususnya bagi umat Islam, mencegah perbuatan keji dan mungkar itu adalah salah satu kewajiban. Allah berfirman pada surat Al-A'raf ayat 165 yang artinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون maka kami selamatkan mereka yang telah mencegah kejahatan dan kami siksa yang berbuat kejahatan itu dengan siksa yang bengis karena mereka melanggar peraturan dan ajaran ag agama. Para sahibul karim muslimin dan muslimat seluruh di seluruh tanah air. Banyak sekali contoh perbuatan-perbuatan mungkar yang terjadi di negara kita sekarang ini. Ya, yang sering dilakukan orang-orang tetapi orang tersebut melakukannya tidak menyadari bahwa perbuatannya itu adalah munkar memperkatakan kejelekan orang lain mencaci maki teman separpai, illegal logging KKN berjudi penyalahgunaan eh, narkoba perzinahan itulah bibit-bibit perbuatan yang akan mengakibatkan kehinaan, kerusakan dan kerugian umat manusia di dunia ini. Para sahibul tari muslimin dan muslimat, bagaimana cara mencegah dan menjauhkan perbuatan mungkar itu? Ada beberapa cara pem, per, pemberantasan. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a minkum من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه Sayang sekali waktunya hmm. sudah habis Pak Hatibi dari Serang iya. Padahal yeah. tema yang disampaikan itu sangat bagus sekali Sangat Hatibi. bagus mm -hmm. Tapi kita mungkin perlu ingatkan ketika membaca ayat atau hadis yeah. Jangan sampai salah baca kali ya Iya yeah, betul sekali <laughs> Nanti akan mengurangi penilaian ya Mas Haji ya Iya yeah. yeah. Baik, uh, nampaknya ini merupakan uh, peserta kita yang terakhir pada kesempatan uh, pagi hari ini. Mm -hmm. Banyak sekali peserta, ada sekitar kurang lebih 10. 10 orang. Ada tiga orang yang terputus dan beberapa orang yang tidak keburu menyelesaikan. Iya, sayang sekali ya Mas Aji. Betul. <laughs> Dan kita mudah-mudahan berharap Dewan Hakim sudah mengantongi apa ya. yang ingin <laughs> disampaikannya ya, gitu ya. Betul sekali. Ya baik, baik. Pagi, uh, mungkin uh, mm -hmm. sebelum kita mengetahui siapakah peserta yang terpilih pada pagi hari ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu evaluasi yang akan disampaikan oleh Dewan Hakim kita yaitu Bapak Dr. Haji Hamdani Anwar ya. Ya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala manittaba'udallah ila yaumiddin amma ba'du Para pemirsa yang budiman dan khususnya para peserta teledakwah yang dirahmati Allah Gembira sekali rasanya mendengarkan e, dakwah atau ungkapan-ungkapan yang telah dikemukakan oleh para peserta tadi yang semuanya mengindikasikan adanya semangat untuk mengikuti dakwah dan semangat untuk selalu mencegah kemungkaran. Namun demikian walaupun semua peserta adalah apa telah mengungkapkan masalah atau materi dengan baik, namun di sini tentu saja ada di antara mereka yang terbaik. Namun sebelum itu kami akan mengungkapkan beberapa hal yang diharapkan dapat menjadi bahan untuk evaluasi pada masa-masa yang akan datang ataupun sebagai ungkapan yang dapat dijadikan pertimbangan dari dakwah atau materi yang disampaikan tadi. Yang pertama adalah mengenai materi. Materi pada dasarnya sangat bagus yang didukung oleh ayat dan hadis. Namun sayang, ketika menyampaikan ayat Al-Qur'an ada beberapa peserta yang tidak jelas dalam penyampaiannya sehingga kurang dapat ditangkap seperti yang seharusnya. Bahkan dalam penyampaian hadis ada beberapa peserta yang salah mengungkapkannya seperti misalnya ketika mengungkapkan man ro'a minkum mungkaron seharusnya fal yuwayyirhu biadihi tapi ada yang membaca fayuhiruhu yuhiruhu, ada yang yaghoiruhu. Nah, di sini tentu akan mengubah arti dari hadis yang disampaikan tadi. Karena itu diharapkan ketika mengucapkan atau membaca ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Jangan sampai hal ini terjadi Kemudian yang kedua adalah Mengenai kelancaran dan ketepatan waktu kelancaran sebagian besar sudah lancar dan sangat bagus. Namun sayang ada beberapa peserta yang kurang dapat membagi waktu sehingga ada yang belum sampai waktunya sudah selesai masih ada tadi dilihat ada 30 detik sayang sekali ini masih bisa dipergunakan untuk mengungkapkan sesuatu namun ada pula beberapa teman atau peserta yang ternyata kehabisan waktu artinya berpanjang-panjang dalam menerangkan sehingga tidak memperhatikan hitungan mundur yang telah tertera atau yang ada dalam layar TV tadi dengan demikian pembagian waktu tampaknya juga sangat penting selanjutnya yang perlu dikemukakan pula adalah vokal dan intonasi vokal bagus tapi intonasi hampir semuanya monoton ya. Tidak ada gerak atau tekanan-tekanan pada eh, kalimat-kalimat eh, tertentu untuk memberikan apa intonasi yang lebih dari yang lain. Karena itu intonasi ini tampaknya perlu dalam berretorika naik turunnya tekanan dan sebagainya sehingga pendengar akan tahu mana kira-kira masalah yang penting dan mana yang biasa saja. Sehingga dengan demikian hal itu akan memberikan kesan yang berbeda dari lainnya. Nah, sekianlah e, komentar dari ungkapan ataupun dakwah yang telah disampaikan oleh para peserta tadi. Dan selanjutnya kita tunggu siapa di antara 10 peserta ini yang mem, apa, berhasil mencapai peringkat tertinggi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Dr. Hamdani Anwar MA yang telah memberikan evaluasinya dan di tangan kami sudah ada nama peserta yang terbaik dan terpilih pada pagi hari ini. Selamat kepada Bapak Arif dari Jakarta dengan jumlah nilai 168. Barakallah Bapak. Dan kami juga mengingatkan kepada para peserta yang sudah terpilih di tiap episodenya, dimohon untuk mengirimkan foto ukuran postcard kepada kami agar kami dapat mengetahui Anda nanti uh, pada saat final. Ya, Dan okay. ya, jangan lupa tema kita pekan depan adalah tentang jalan ya. menuju iman ya, jalan menuju iman. Itu tema kita pekan depan dan kita sudah bisa membuka dan mencari bahan ya, dari sekarang betul. ya. Dan yang paling penting tadi dari evaluasi yang disampaikan agar e, ketika menyampaikan materi dakwah itu mohon diperhatikan waktu, waktu intonasi kemudian intonasi yang, ya, penting, yang penting ya jadi jangan datar-datar aja <laughs> karena <laughs> terkesannya ketika datar-datar itu seolah baca gitu iya, ya, gitu kita menangkapnya sekali. ya <laughs> dan sekali lagi kita perlu uh, ingatkan khususnya bagi Pak Arif barakallah Pak Arif senang sekali Pak Arif bisa, kesem iya, bisa menjadi yang terbaik pada pagi hari ini dan kita ingatkan mohon mengirimkan foto ukuran foskat ke TVRI agar nanti Pak Insya Allah pada sesi final kita bisa munculkan foto Pak dan kita pun bisa melihat ya, foto Pak Arif ya seperti apa gitu ya karena selama ini hanya mendengarkan, hanya mendengarkan suaranya, suaranya saja gitu ya. ya. Dan uh, satu hal lagi mungkin yang perlu kita sampaikan bahwa insya Allah pekan depan tema kita tentang jalan, jalan menuju, menuju iman. iman. Hmm. mohon uh, para dai dan dai ya di rumah untuk mempersiapkan dari sekarang ya Mas Haji ya. Betul karena masih ada waktu kurang lebih sekitar sepekan ya. untuk menyiapkan materi tersebut. Iya, Dan ya nampaknya kita sudah uh, berada di uh, penghujung acara ya. Sekali lagi kita berterima kasih kepada seluruh daya-daya dan para pemirsa yang sudah mengikuti uh, acara ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi kami yang ada di iya. sini. Namun dan, Mas Haji, ya. bagi peserta yang belum beruntung pada pagi hari ini, mm -hmm. jangan khawatir, mudah-mudahan di pekan depan Anda bisa terpilih. Baik, akhirnya kami harus undur diri dari hadapan Anda dengan mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.